Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Wa kulli mujahidin lillah. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Sokrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah, Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles. Second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomala SDIT Al-Farabi ini supaya wali murid tahu anak ibu di mana SDIT Al-Farabi Al-Farabi itu artinya apa? ya SDIT Al-Farabi itu di, di barat dia diberi gelar the second teacher guru pertama Aristoteles Guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab sehingga nanti dia akan menjadi ekonom tapi ekonom yang beriman dia akan menjadi filosof filosof yang bertakwa inilah cita-cita alumni Al-Farabi Allah amin ya rabbal nah yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas karena kalau gurunya ikhlas cakapnya masuk ke hati kalau dari mulut ke mulut juga masuknya tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya Kira-kira yang dari saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam lima dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu nggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua tingkah laku perbuatannya guru digugu dan ditiru guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang guru minumnya tangan kiri yang minum tangan kiri itu setan berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri berarti guru saya guru setan hati-hati jadi guru oleh sebab itu maka guru ini luar biasa guru ini luar biasa Bapak Ibu Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, satu tahun ada sepuluh perkara, sepuluh senang kepada saya, sepuluh benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, tuh diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya, saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul. Menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai akan sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak itu kita sudah menjadi guru insya Allah Mak saya perempuan yang biasa dia bukan guru dia bukan PNS dia bukan kepala sekolah tapi dia menjadi guru bagi kami anak-anak kalau kami pulang bawa main-mainan dia tanya mainan ini dapat dari mana dari jalan mak antar ke tempat kau jumpa tadi karena tak tahu itu punya siapa nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak dia Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu mereka berkesan sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya jangan makan Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu kau dikugu dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua, bisa itu saja maka saya lalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua jangan menyusahkan orang tua ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi mana kalau belum bisa membahagiakan dia jangan menyusahkan dia maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit tiba-tiba udah sampai ke Mekah Ma aku udah di Mekah ah dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Makkah, kerja, pulang, bayar utang. Yang pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam ngajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport. Tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung? Pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen. Siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah, diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral dibully dibully dibully makin viral akhirnya yang membuli saya taubat sekarang ini orang makin dibully makin viral udah kita diamin aja lah <laughs> itu semua itu kerja kita atau kerja Allah kerja Allah kerjakan kerja kita urusan Allah biar Allah yang ngurus kita hidup ini sama macam bawa pancing kita kita tugas kita ambil bambu pasang kail cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah yang mendatangkan ikan ini urusan aku. Sepuluh pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke sepuluh, mambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah. Rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah tapi ikan ma Ikan mas. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul. Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak nggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, bang, bang, Apa nggak kerja masuk kantor urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhti, ikhtiar. Pertama, niat cari ridho Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit.